ya apapun itu sesuatunya sebenarnya di sini am jadi kalau kita mengubur salah satu daripada kerabat kita dan tentunya biasanya kita nguburnya kan di kuburan umum bukan kuburan pribadi bukan di belakang rumah bukan di halaman rumah bahkan sebagaimana sudah disebutkan sebelumnya dianjurkan bahkan disunahkan untuk dikubur dengan yang lain di makam umum Kuburan umum. Kenapa? Karena pertama diharapkan barokah mereka. Siapa tahu di antara mereka ada yang soleh. Siapa tahu, siapa tahu bahkan ada yang menjadi wali min aulia. Maka mendapat barokah. Ya, sebagaimana eh, Habib Muhammad Al-Haddad ketika dikubur di pemakaman umum maka malam itu seorang yang soleh bermimpi bahwasanya 500 lebih mayit yang dikubur di pemakaman tersebut yang disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala diangkat siksaan mereka setelah dikuburnya Habib Muhammad Al-Haddar itu. Ya, ini barokah contoh ya apalagi di dekat barokah ya, dekat kuburan para sahabat, di dekat kuburan para nabi. Ya, diharapkan barokah mereka karena kita tidak tahu bisa jadi kuburan umum itu banyak orang walinya bisa jadi banyak ulamanya, banyak orang soleh Ya, kita ingin dekat dengan mereka kan? Sebagaimana kita di dunia ini senang dan kita mengharap kita bertetangga, berdekatan dengan orang soleh, apalagi di barzah. Diharapkan lebih-lebih lagi kita dekat dengan orang-orang soleh, dekat dengan ulama. Oleh karena itu dianjurkan kita dikubur dengan yang lainnya di pemakaman umum. Kedua juga, kalau kita dimakamkan di pekuburan umum, dimakan umum, kita akan mendapatkan kiriman bacaan orang yang berziarah. Karena ketika mereka berziarah, mereka baca doa untuk semuanya. Mereka baca Quran untuk semuanya, mereka baca tahlil untuk semua yang ada di makam tersebut. Bahkan sekalipun tidak disebutkan yang penting bacaan Quran itu dibaca di pemakaman tersebut secara otomatis. Mereka semuanya kebagian pahala. Kalian membaca Quran, Yasin misalnya, Waqiah di pemakaman umum di hadapan kuburan kerabat kalian. Niatnya untuk memberikan hadiah kepada kerabat kalian. Maka otomatis bukan hanya kuburan yang diziarahi atau diniatkan bacaan tersebut untuknya, tapi juga semua yang dimakamkan di pemakaman tersebut mendapatkan pahala walaupun tidak diniatkan walaupun tidak disebutkan namanya kenapa karena bacaan Quran kalau dibaca di pemakaman semuanya akan dapat pahala kalau yang lain kan tidak disebutkan dihadiahkan dan disebutkan baru dapat tapi kalau kita bacanya di pemakaman di kuburan tidak perlu dibacakan doa tahlil pun sudah sampai pahala bacaan tersebut kepada mereka kepada mereka ya, tanpa dibacakan bacaan tahlil. Ya, jadi barokah doa mereka kita dapatkan karena tidak sepi insya Allah daripada peziarah peziarah peziarah. Ya, jadi dianjurkan. Nah, ketika kita memangkamkan orang tua kita atau orang-orang lain daripada kerabat kita di pemakaman umum nanti lama kelamaan takutnya kita lupa di mana tempatnya. Ya, jangan-jangan bisa jadi tertukar atau bisa jadi mungkin diambil orang dikira tidak ada kuburan digali untuk dikubur banjir yang bah padahal itu makam yang baru misalnya ya untuk diketahui bahasanya itu adalah kuburan dan untuk diketahui bahasanya itu adalah keluhan keluarga kita kisah kasih tanda nah, mau kasih kayu mau kasih pohon mau kasih apa lagi nah, sekarang ini apa nisan itu ya kasih nisan tapi nisan pun semuanya ngasih nisan juga bukan ini nisan yang mana ini yang punya aneh ini modelnya kok sama karena belinya di toko yang sama ya kan jadi gitu tulis bagaimana sekarang ini kober almarhum fulan bin fulan wafat tahun sekian, bulan sekian, tanggal sekian, hari sekian. Tidak cukup, tidak usah lebih pekerjaannya ini makan rumahnya jalan sekian nomor sekian RW RT-nya sekian tidak <laughs> usah panjang-panjang cukup yang penting jadi tanda kalau dia ini kuburannya Fulan bin Fulan kasih nama sama mungkin umurnya atau tahun wafatnya sehingga tahu oh ini masih baru oh ini sudah kuburan lama oh ini Fulan bin Fulan oh tahu yang hidup tahun sekian bisa jadi kan namanya sama tapi hidup di zaman yang ber nah, jadi eh, intinya intinya kasih tulisan yang sekiranya diterbedakan antara mayit tersebut dengan mayit yang lah, lain sehingga kita kalau mau ziarah bisa tepat berziarah dengan orang yang ingin kita berziarah kepadanya. Karena dianjurkan kalau kita berziarah mendekat dengan kuburan yang kita ziarahi. Ya, dan dianjurkan berhadapan antara wajah dengan wajah. Bukan berhadapan di gali, yang kita berhadapan namanya. Nah, Ya, artinya duduknya kita itu menghadap kepada wajah mayit. Di mana wajah mayit? Wajah mayit menghadap ke mana? Ke kiblat. Menghadap ke barat, menghadap ke kiblat. Berarti kalau kita berziarah kita membelakangi kiblat dan menghadap kuburan. Di bagian kepala jangan bagian karena kita ajak bicara ya kepala wajah bukan kaki ya. Kalau kaki nanti ditendang akhirnya. Jadi di bagian wajah aja. Jadi ziarah kita duduk ngobrol, kita ngomong apapun mayit akan mendeng mendengar. Jadi kita hadirkan ketika ziarah ya betul-betul seakan-akan kita duduk ngobrol di saat hidup. Kita ngomong ngobrol cerita ini cerita yang penting, jangan cerita di rumah ini air kadang mati <laughs> kan. Jadi artinya yang perlu disampaikan alhamdulillah ini anak-anak keluarga baik semuanya bacaan Qurannya baik semuanya sholatnya baik senang apa enggak mayit nah, mereka mengucapkan salam menyampaikan salam kepada eh, antum menyampaikan semalam kepada siapapun yang diziarahi <clears throat> jadi perlu nah, ketika mereka mengatakan sunnah untuk memberi tanda maka termasuk tanda adalah menu menulis padahal tadi dikatakan hukum menulis apa Nah, tapi kalau misalnya niatnya untuk memberitan, maka hukumnya mustahab dan menjadi sunnah menulisnya. Bikodril haja kama gunat. Bikodril haja. La siyama kuburul aulia wasolihin. Apalagi kalau itu kuburannya para wali. Apalagi kalau itu kuburan para ya, orang -orang soleh dan biasanya kita ketika berziarah kepada kuburan-kuburan orang wali biasanya pasti ada nama namanya fulan bin fulan yang wafatnya tahun sekian biasanya disebut ada nama nah jadi di sini ternyata memang benar-benar disunahkan untuk menulis nah nama agar diketahui kuburan siapa fa innaha la tu'raf illa bidzalik inda tatawulis sinin karena sesungguhnya kuburan-kuburan tersebut tidak akan diketahui kuburan siapa kecuali dengan hal itu, kecuali dengan menulis terutama inda tatawulis sinin terutama ketika sudah menjadi lama kuburan tersebut. Jadi kalau sudah berjalan sudah ratusan tahun, otomatis tambah lama, tambah tidak diken, tambah tidak dikenal, tambah tidak diketahui ini siapa kalau tidak ada tulis tapi kalau ada tulisannya tahun berapa wafatnya, hatta walaupun 250 tahun yang lalu tetap ah, ada, tetap diketahui ini kuburan siapa. Wa ma zakarahul Azra'i min anna al-qiyas tahrimu kitabatil Qur'an alal qabr. Dan apa yang disebutkan oleh Imam Azra'i bahwasanya sebagai dasar kias maka diambil kesimpulan haram menulis Al-Qur'an di atas kuburan Kenapa? Li ta'arrudihi liddos aleh. Karena kalau menulis Quran di kuburan nanti dikhawatirkan lidos aleh bisa diin diinjak-injak. Wan najasa atau nantinya dikhawatirkan bercampur dengan watalwis atau mungkin bisa menjadi kotor. Bisodidil mauta dengan nanah-nanah mai ya mungkin bisa suatu waktu ketika mayit itu digali sebelahnya tanah sebelahnya akan bisa jadi ya akan keluar sebagian daripada najis mayit itu sehingga bercampur dengan tulisan Al-Qur'an apakah boleh tulisan Al-Qur'an dicampur dengan najis dengan mustakzar pun walaupun tidak najis tidak boleh artinya tidak boleh Quran itu disentuh dengan yang kotor-kotor bukan harus najis kalau najis tidak boleh tangan najis nyentuh Quran jelas yang kotor walaupun tidak najis termasuk ludah ya kadang-kadang ada sebagian kalau buka halaman pakai <laughs> ya kan ya itu kurang menghormat sebenarnya kurang takdim kepada Quran ada kata orang lain teman kamu taruh wajah kamu kurang ajar apa enggak mestinya lebih kurang ajar apa enggak? Kalau karma Quran lebih kurang ajar apa enggak? Wajah kita lebih mulia apa Quran? Kalau wajah teman kita aja ya kita galil adab, apalagi Al-Quran. Jadi itu diingatkan. Ya kadang-kadang yang orang-orang tua kadang-kadang <laughs> seperti itu juga. Mungkin tidak bisa-bisa mau buka ya. Kalau dikasih ludah lengket ini kan ya kan bisa tidak pakai ludah pakai minta bantuin orang atau mungkin kalau susah bener bisa ambil lem di sebelahnya <laughs> daripada daripada dikasih ludah jadi ngelihatnya aja tidak pantas ya jadi jangan uh, sampai melakukan dan sebisa mungkin untuk mengingatkan orang-orang yang melakukan tanpa menyinggung mereka tanpa menyakiti hati mereka Indah takar eh, bisa indah udin bas. Ya bisa bercampur dengan bagian atau nanah-nanah eh, nanah-nanah mayit tersebut ketika berulang kali sudah tiga digali. Fil maqbara al-musabbala di dalam kuburan al-musabbalati kuburan yang umum artinya kuburan musabbalah artinya kuburan yang umum yang pemilik tanah memang menyediakan tanah tercampur dengan najis, tercampur dengan kotoran, belum pasti semuanya. Wa yukrah an yuj'al 'alal qabr midallah. Dan makruh. Apa makruh? Yang dimakruhkan apa? Yuj'al 'alal qabr midallah. Ditaruh atau dipasang di atas kuburan itu payung. Kasih terap. Misalnya makruh. Kasihan kepanasan nanti Ya, kita katakan mak ya tidak perlu dikasih payung kalau memang dia adalah mayit yang soleh insya Allah amal solehnya menghalangi dia dari apa? Menghalangi dia apa dari panas dari kedinginan dari hujan tidak perlu dikasih payung kasihan kehujanan nanti kalau amalnya soleh tidak per tapi ini amalnya tidak soleh kasihan ya biarkan kalau tidak soleh salahnya sendiri jadi orang yang tidak soleh <laughs> ya kan jadi hukumnya makruh jadi tidak usah ditutupi, di, dikasih atap atau dikasih payung di atasnya. Dan hukumnya mak makruh. Intaha syarah Jamal Ar-Ramli. Seperti di sini Jamal Ar-Ramli tidak disebutkan berarti sudah disebutkan sebelum sebelumnya. Apalagi ini <clears throat> juz kedua. Yang kedua, yusan aidan wad'u hajarin aw khasabatin inda ra'sil mayyit Disunahkan juga untuk meletakkan batu atau kayu indaroksin mayit di bagian kepala mayit ya, sebagai tanda. Sebagaimana kita katakan tadi, disunahkan untuk memberi tanda. Tanda ini apa? Setelah mau diberi tanda berupa kayu, berupa batu atau sekarang ini nisan atau apapun itu, maka disunahkan untuk memberi tanda agar kita tahu. Lihatlah sallallahu alaihi wasallam. Dalilnya juga ada, bukan bid'ah ini ya. Karena kalau menurut mereka itu hukumnya bid'ah. Ya, kalian dili, e, melihat di kuburan bagi ya kuburan yang penuh dengan e, masya Allah ini dengan mayit-mayit yang sudah ribuan, seribu empat ratus kan tahun yang lalu itu kuburan bagi seribu empat ratus lebih berarti kan sekarang seribu empat ratus hijriah kan seribu empat ratus tiga puluh tujuh tiga puluh delapan Hijriah berarti sudah 1400 tahun lebih kuburan Baki itu dan pertama yang dimakamkan di kuburan Baki adalah Sayyidina Usman bin Sayyidina Utsman bin Mad'un ya jangan mendahului kalau tidak pasti <laughs> kalau benar tidak apa-apa enak Usman bin Mad'un benar wah alim berarti Ismail bin tadi apa? Nah ini pertama yang dimakamkan di pemakaman Baki adalah Sayyidina Utsman bin Mat'un Ya, beliau yang pertama kali meninggal di Madinah soalnya daripada muhajirin. Kalau dari Ansor kan sebelum-sebelumnya sudah, tapi muhajirin kan sebelumnya mereka di di Mekah. Sebelum hijrah mereka hidup di Mekah. Sehingga kalau meninggal dikubur di mana? Tentunya dikubur di mana? Ketika mereka masih belum hijrah. Dikubur di Mekah. Termasuk Sayyidatuna Khadi Khadijah. Kenapa kok tidak dikubur di Madinah? Karena Sayyidatuna Khadijah meninggal sebelum hij hijrah. Meninggalnya di Mekah, belum hijrah ke Madinah. Dikubur di Mekah. Begitu juga yang lain Zainah Zubair bin Awam, Zainah Abdurrahman bin Abu Bakar Siddiq dan yang lain-lain juga yang meninggalnya sebelum hijrah mereka tentunya dimakamkan di Mekah. Tapi sahabat muhajirin yang meninggal setelah hijrah tentunya dimakamkan di Madinah. Kalau sahabat Ansor dari awal sudah di Madinah. Siapa yang pertama kali meninggal daripada sahabat muhajirin? Sayyidina Utsman bin Tadi kan di, pertama dimakamkan di pemakaman bagi ya otomatis pertama yang mening ya pertama yang meninggal sih adalah Sayyidina Utsman bin Mad'un yang pertama meninggal ya, termasuk mimman aslam awalan minal muhajirin atau minas sahabat kalau tidak salah ke-14 sahabat yang ke-14 daripada sahabat yang masuk Islam setelah Sayyidina Abu Bakar setelah Sayyidina Khadijah setelah Sayyidina Ali Sayyidina, Sa'ad bin Abi Waqas Sayyidina Utsman bin Affan yang ke-14 nya adalah Sayyidina Utsman bin bin Mat'un ya, ini yang uh, pertama kali daripada sahabat yang meninggal setelah hijrah. Ya, beliau ya termasuk yang sahabat yang besar bahkan yang kuat imannya yang pernah atau yang termasuk hijrah ke Habasa, ya kemudian pulang ke Madinah Al-Munawwarah setelah mendengar bahwasanya Islam menjadi lebih kuat atau sebanyak daripada Quraisy yang masuk is pentingnya raja Akhirnya dia kembali ke Madinah. Padahal Islam masih lemah. Islam masih sedih, sedikit. Maka ketika beliau kembali, otomatis menghadapi gangguan-gangguan daripada orang kafir. Gangguan-gangguan daripada Gures. Sampai Walid bin Muhirah yang memberi keamanan kepada beliau. Walid bin Muhirah ini orang kafir. Dia memberi keamanan. Anak jamin keamanannya dia. Jangan ada orang kafir yang ganggu dia. Karena dia punya hubungan baik ya uh, eh, Zainab bin Ma'ud punya hubungan baik dengan Walid bin Mu'in sehingga diberikan jaminan keamanan sampai suatu waktu Labid penyair jahiliyah yang terkenal dengan syair-syairnya sedang membacakan syair-syairnya di depan orang-orang kafir termasuk di situ syairnya mengatakan ala kullu syai'in ma khalallaha batilu ala kullu naimin la mahalata zailu maka ketahuilah bahasanya setiap sesuatu selain Allah subhanahu wa ta'ala batil semuanya batil semuanya akan lenyap artinya tapi dan juga setiap kenikmatan kullu naim la mahalata pasti zailu akan hi yang nikmat kita sekarang nikmat nanti hilang nikmat lagi hilang setiap kenikmatan akan hilang Sayyidina Utsman bin Affan mengangkat suaranya dengan lantang tidak kamu salah yang pertama kullu syai'in mahalallah batilu memang benar tapi yang kedua kuluna imin la mahalata zailu salah kenapa kok bisa salah ini labid orang terkenal dan dihormati oleh mereka disalahkan karena sesungguhnya naim yang ada di surga tidak akan hilang selama-lamanya katanya dia jadi bukan semua kenikmatan kenikmatan di surga tidak akan hilang selama-lamanya kita akan menek mati sehingga merasa malu merasa tersinggung labid sehingga ada di antara mereka ya, di antara mereka orang yang bodoh menempeleng dan menampar mata daripada Sayyidina Utsman bin Matun sampai matanya bengkak dan sakit akhirnya ya, ini ke akhirnya beliau bertemu dengan Mu, Walid bin Muhirah ya kemudian ditanyakan oh, kenapa kok matanya iya ini ada yang nampar anak oh mungkin ya mungkin mereka tidak tahu kalau kamu sudah diberikan apa keamanan ya walaupun tahu anak tidak peduli bahkan Anak mulai sekarang bukan malah dengan kejadian ini dia mengharap pertolongan tidak. Mulai sekarang anak kembalikan keamanan kamu. Jaminan keamanan kamu anak kembalikan. Anak hanya mencari keamanan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kamu tidak nyesal terjadi seperti ini kalau kamu ya tidak menjawab atau menerima keamanan jaminan keamanan dari anak. Suatu waktu mungkin akan terjadi lagi. Bahkan katanya sehingga Utsman jika misalnya sekarang pun mata anak yang satunya lagi akan mendapatkan apa yang didapatkan yang satunya anak akan rela akan ridho yang penting anak mencari jaminan keamanan dari Allah subhanahu bukan dari orang ka kafir ini saya Usman jadi kuat imannya <clears throat> kemudian apa ini meng eh, dari mana ini nah li'annahu Ya annahu sallallahu alaihi wasallam wada'a inda ra'si Utsman bin Mad'un sakhra. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam meletakkan di kuburan Sayyidina Utsman bin Mad'un batu. Yang ditaruh batu di situ. Ya waqala kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan ata'allamu biha qabra akhi agar aku mengetahui biha dengannya qabra akhi saudaraku li ya, adfina fihi Lihat fina fihi untuk aku kubur fihi di dalam kuburan atau di sekitar kuburan tersebut man mata min ahli orang yang meninggal daripada keluar nah dari sini juga diambil kesimpulan bahwasanya dianjurkan untuk mengumpulkan kerabat dalam satu tempat jadi misalnya kalian punya orang tua dikuburkan bagian sini kalau ada yang meninggal lagi nanti keluarganya sekitar-sekitarnya kalau bi bisa kalau masih kosong kalau sudah penuh ya sedapatnya. Ya, yang penting disunahkan untuk dijadikan satu kuburan, satu tempat di pemakaman umum. Biar apa? Kalau ziarah ya tidak pencar-pencar, tidak pindah-pindah, tapi cukup dalam satu dalam satu tempat. Nah, ini juga menunjukkan bahwasanya sunnah. Ya, sunnah menaruh batu sebagai tan. Rasulullah menaruh batu, bukan bid'ah. Ya, dibagi sebagaimana kita katakan tadi, tidak ada ya, tanah aja. Mungkin hanya ada batu tapi batu kecil, batu kecil-kecil dan batu itu sama tidak bisa menjadi tidak bisa menjadi tanda ini kuburannya siapa kuburannya siapa tidak jelas. Bahkan kalian tak tanya, uh, masuk ziarah kuburan Baki, tanya kuburan kuburannya Sayyidina Utsman bin Affan mana? Ditanya sama mereka. Nah, mereka tidak bakalan jawab. Sudah yang penting ada di kuburan ini. Salam aja secara umum. Mereka tidak nunjukkan. Padahal jelas sudah kuburan Sayyidina Utsman di mana, kuburan Sayyidatuna Fatimah Zahra di mana, kuburan Sayyidina Hasan di mana, kuburannya Sayyidina Ali Zainal Abidin As-Sajjad. Semuanya di situ. Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas, Sayyidatuna uh, Halimah As-Sa'diyah, Sayyidatuna Halimah Sa'diyah termasuk di situ. Ya, jadi eh, termasuk yang menyusui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sehari-hari Sayyidatuna Halimah Sa'diyah, ibu Radha. Termasuk ibu Ibu Radha yang menyusui Nabi. Selain siapa? Selain siapa? Ya Halimatu Sa'diyah sama siapa? Saidah. Sayyidatuna tuai. Jariyah Abi Lahab. Ya, jariyahnya makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bagaimana dengan Sayyidina Hamzah itu? Dengan Sayyidina Hamzah, pamannya sendiri. Sekaligus selain paman juga aku minar robo. Rasul dengan Sayyidina Hamzah, saudara susuan. Jadi pamannya Nabi karena saudaranya Sayyidina Abdullah. Tapi selain itu juga saudara robo dengan Nabi. Kenapa? Sayyidina Halimah juga menyusui Sayyidina Hamzah. Sayyidina Halimah saat dia ya pernah menyusui Ya, Sayyidina Abu Sufyan bin Haris. Tahu saya Abu Sufyan bin Haris. Abu Sufyan bin Haris termasuk juga sepupu Nabi, kerabat Nabi. Tapi juga ahu minarobo, saudara nah, Nabi dari susu minarobo. Ya, itu juga. Kemudian juga Abdullah bin Asad, Abu Salama namanya Abdullah bin Asad yang dikatakan bahwasanya pertama kali di akhirat nanti menerima kitabnya dengan tangan kanan adalah Sayyidina Abdullah bin Asad, Sayyidina Abu Salama. Abu Salama. Kenapa? Karena beliau yang pertama hijrah ke Madinah daripada muhajirin. Sayyidina Abdullah bin Asad yang pertama menerima catatan atau buku amalan manusia di hari kiamat dengan tangan. Semuanya kan bertebaran. Buku amalan manusia berterbangan dan masing-masing mencari pemiliknya. Dan ketika sudah mendapatkan, ada yang menerimanya dengan tangan kanan, ada yang menerimanya dengan yang pertama menerima dengan tangan kanan adalah Abu Abu Salamah saudara sesusu roba dengan Nabi SAW dan sebaliknya pertama yang menerima kitab atau buku dan catatan amalan dengan tangan kiri nantinya di hari kiamat siapa? saudaranya Abu Salama Aswad bin Abdul Asad jadi saudara kandung yang satu pertama yang menerima kitab dengan tangan kanan yang satu pertama yang menerima kitabnya dengan tangan kiri padahal saudara kandung dari rahim ibu yang sama yang satu pertama bahagia pertama bahagia yang satu pertama celaka yang subhanallah padahal saudara kan kandungnya ada saudara robak dengan Nabi SAW maka dikatakan di sini di adfina fihi man mata min ahli ya ini ada tahrij hadisnya akhrajahu Abu Dawud fi sunanihi hadis ragam salasa alaf miaten wasita sita wal bayhaqi kadarik fi sunanihi hadis ragam sita alaf tis'amia wahid wa tis'in kilahuma anil mut talib kemudian kita lanjutkan wa yusannu rasul qabr bil ma dan disunahkan menyiram kuburan itu dengan air ras bukan nyiram apa dipercikan Jangan siram pakai selang sampai nanti kebanjiran akhirnya. Ya minimal maksudnya intinya membasahi tanah kuburan tersebut. Ya, membasahi li'alla yang fahurih agar tidak tertiup dengan angin. Akhirnya tidak berterbangan dengan sebab angin. Karena kalau basah tidak terkena angin kan, tapi kalau dalam keadaan kering, angin apalagi keras ya akhirnya berterbangan kemana-mana debunya agar tidak seperti itu disunahkan untuk kuburan itu dibasahi terutama ya terutama setelah atau sesaat setelah kuburan atau e, makam mayat itu dimakamkan jadi langsung disunahkan ambil air untuk dibasahi selain itu juga ya, mungkin ada sebutkan ya nanti ya selain juga tafaulan ya karena selain itu juga untuk tafaulan untuk kita tafaulan supaya siapa tahu mayat itu didinginkan oleh Allah Subhanahu sebagaimana kita menyiram kuburannya dengan air yang dingin maka dengan harapan Allah Subhanahu wa taala mendinginkan may mayitnya atau tempat tempat tidur mayit tersebut di kuburan itu. Jadi disunahkan kalau kita bisa menyiramkan kuburan itu dengan percikan air, maka dianjurkan untuk membasahi kuburan dengan air air yang bersih, air yang su suci dan mensucikan, jangan air yang najis, air najis saja kasih. Nah, san hukumnya sunnah. Li'annahu sallallahu alaihi wasallam fa'ala dzalika bi qabri ibnihi Ibrahim. Dalilnya apa? Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam melakukannya untuk kuburan putranya Sayyidina Rawahu Syafi'i diriwayatkan oleh Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu wabi bi qabri Begitu juga Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukannya di kuburannya Imam Sayyidina Sa'ad rawahu Ibnu Majah. Wa amara bihi tidak melakukannya tapi memerintah wa amara bihi memerintahkan dengan hal itu. Fi qabri Sayyidina Utsman bin Mad'un rawahu Tirmidzi. Wa Sa'ad hadza Sa'ad ada Sa'ad bin Abi Waqqas, ada Sa'ad bin Mu'ad. Nah ini yang dimaksud. Wa Sa'ad hadza huwa Ibnu Mu'ad yang dimaksud dengan saat tadi adalah saat bin Mu'ad bukan saat bin Abi wa yustahab an yakunal ma'u tahiran ya tadi kita katakan sunnah disiram dengan air tapi airnya yang, yang digunakan hendaknya air yang suci tohur mensucikan barit yang jangan pakai air mendidih ya tafaulan bi anallahu subhanahu wa ta'ala yubarridu madja'ahu yubarrid tafaulan supaya Allah mendinginkan tempat tidurnya mai wa yukrahu rasuhu bima'i wa rawdin wa nahwihi dan makruh mempercikkan air di atas kuburan tersebut dengan air mawar kenapa li'annahu israf berlebihan wa atu mal buang-buang harta tapi sebagian ulama mengatakan sunnah dengan memakai air mawar kalau sedikit yang penting jangan bah banyak dan kita katakan kalau sedikit tidak israf tidak berlebihan kenapa karena ada tujuh tujuannya kenapa karena kalau pakai air mawar harum apa enggak ya, harum kemudian ketika kita mengharumkan kuburannya dengan harapan malaikat akan menjadi sen senang betah di situ malaikat senang dengan bau yang harum dengan itu juga kita bisa menghormati orang-orang yang bersiah berziarah, ketika orang berziarah sana mendapatkan harum yang enak, wangi, maka itu termasuk takdim kepada orang yang berziarah. Ziarah. Jadi sebagian mengatakan sunnah, tapi yang penting jangan ber berlebihan. Di sini tidak disebutkan. Ida nahu israfa ida atumal. Qala azra'i wal zahir karahatu rasihi bin najis au tahrimuhu dan Imam Syafi'i mengatakan yang tampak yang jelas makruh memercikkan kuburan tersebut dengan air yang au tahrimu atau bisa kita katakan juga haram intaha min syarhirat yang ketujuh kuriha tajisisul khabri makruh tajisisul khabri tajisis mengkapu mengapuri ya atau menyemen sekarang ini mau pakai semen mau pakai kapur yang penting membangunlah membangun kubur kuburan buat tembok buat kamar di dalamnya hukumnya apa mak oh, tabyidu sama tabyid tajis walau batinan sebagaimana kita katakan walau batinan walaupun di dalamnya ya sebagaimana sekarang kan banyak bikin hmm, di atasnya dibangun apa namanya itu tadi ya bangun apalah kubah atau kamar atau ya yang penting bangunan-bangunan yang di atasnya itu hukumnya mak makruh bahkan haram kalau itu kuburan umum itu makruh kalau itu tanah kuburan milik sendiri tidak usah tidak perlu ya kalau kuburan itu milik sendiri kita katakan tidak haram tapi tidak perlu karena itu hukumnya mak tapi kalau kuburan umum itu jadi ha jadi haram kenapa karena kasihan kalau nanti bangun setiap masing-masing bangun bangun bangun bangun ya akhirnya kan tanah kuburan menjadi sempit akhirnya orang tidak kebagian tem yang antri mau jadi penghuni kuburan kan banyak ya, kan kasihan yang antri-antri itu sudah kepikiran duluan di mana nah, tidak ada bagian tempat ini kan masing-masing sudah harus menyiapkan sebagaimana kita katakan sebelumnya menyiapkan kuburan hukumnya sun sunnah jadi kuburan anak di sini ya, jadi kalau kita siap masing-masing bikin bangunan bikin kubah, bikin kamar di atas kuburannya ya akhirnya ya menyebabkan orang-orang lain tidak mendapatkan bagi bagian kasihan nah kecuali ini kecuali kecuali kalau kuburan orang wali kecuali kalau kuburan ulama kecuali kalau kuburan orang soleh soleh terkenal kesolehannya maka dibangun tidak masalah karena kita lihat sebagian kuburan kok ada dibangun kuburan wali fulan habib fulan syekh fulan kan namanya itu ya itu dikecuali kan karena mereka orang-orang yang makomnya tinggi, orang-orang yang soleh, apalagi wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Nah, tapi kalau milik sendiri hukumnya makruh. Tanah itu milik sendiri maka hukumnya makruh. La tatyinu tidak makruh kalau sekedar hanya memberinya lumpur. Ya. Bukan dengan semen, bukan dengan kapur, tapi hanya membangun dengan lum, lumpur. Wa kadza yukrah bina'uhu, begitu juga haram membangun di atasnya. Wa kitabatun alaih makruh ya bukan haram makruh wa kitabatun alai dan juga makruh tadi sudah dijelaskan menulis di atas wa bina'u kubbatin alai dan membangun kubah juga makruh di atasnya na'am lawih tijali binai nahwi kubbah kalau dibutuhkan untuk dibangun di atasnya e, bangunan semisal kubah atau bed atau kamar, kasih kamar. Kenapa tujuannya? Li khaufi sarik. Karena khawatir pencuri. Karena banyak pencuri. Kasih tembok aja dikunci biar tidak dicu. Misalnya tujuannya seperti itu. Ausabuin atau takut ada binatang walau bi musabbalatin bahkan walaupun itu kuburan umum sekalipun ya nanti jawabannya boleh tidak makruh Okanat kanat kitaba alal qabr awil kubah li solihin atau tulisan di atas kuburan tersebut atau bangunan kubah tersebut untuk mayit yang fi ghairi musabbalatin di tanah yang bukan tanah um- umum bukan kuburan umum fala maka hukumnya tidak mak makro walidah tasihul wasiyah bikubatin lahu begitu oh, maka oleh karena itu disahkan kalau misalnya seorang berwasiat untuk dibingin dibikin kubah di atasnya dengan niat dan tujuan yang tadi wa yahrumu li ghairi binaun fi musabbalatin tadi kan kalau bukan kuburan umum bagaimana kalau kuburan umum maka haram hukumnya kalau tidak khawatir ada pencuri dan yang lain-lain tadi itu apa haram binaun untuk membangun di atas fi musabbalatin di kuburan umum wahya majarat adatu ahli balad bidafan fiha yaitu yang menjadi kebiasaan orang-orang di sana untuk mengubur mayitnya di tempat tersebut itu Mogu mugufatan kanat aula baik tanah kuburan itu diwakafkan atau ti wayuhdam wujuban bahkan kalau sudah ada bangunan yang di atas kuburan orang tertentu maka yuhdam apa yuhdam diroboh lihurmatihi karena hukumnya haram lima fihi minat terjik wa ta'yidil bina ba'da bilal mayyit wa yuhramun nas al buk'ah karena di situ menyempitkan orang lain untuk mengubur mayit mereka dan juga menetapkan bangunan setelah mayit itu sudah menjadi hancur, sudah menjadi musnah, maka mengharamkan orang-orang al buk'ata tempat atau bagian untuk mengubur. Wastasna ba'duhum. Nah, tapi sebagian ulama mengecualikan min wujubil hadam tadi katakan di, diwajibkan untuk dibongkar dirubuhkan dikecualikan kalau masyahidus solihin kalau itu adalah kuburan atau bangunan bangunan untuk kuburannya orang soleh wal ulama atau kama fi yubi alal jalal wa fin nihaya disebutkan dalam kitab nihaya, wa yulhaku bi hurmatil bina fil musabbalah al bina alaihi fil mawat dan dihukumnya diikutkan dengan hukum haram membangun di kuburan umum bina'u alaih fil mawat hukumnya haram membangun di atas kuburan fil mawati di tanah yang tidak dimiliki oleh seseorang al mawat yang di tanah yang tidak dimiliki oleh seseorang anhu tadyikun bila faedah karena itu menyempitkan orang lain bila faidatin tanpa ada tidak ada faedahnya kalian bangun di atas kuburan itu tidak ada faedah ay fi ghairi fi ghairi qabri nahwi alimin selain kuburannya orang dan semisalnya walau wujida binaun fi ardin musabbalah kalau misalnya ada bangunan di kuburan umum walam yu'lam aslu wad'ihi dan kita tidak tahu tadi kan kalau ada bangunan di atas kuburan umum dibongkar selama bukan kuburan ulama atau orang soleh kalau kita tidak tahu itu kuburannya ulama atau bukan tidak tahu hal Lam yu'lam aslu wad'ihi hal huwa bihakin atau di, apa itu bangunan diperbolehkan aula atau tidak? Turika. Maka dibiarkan. Jangan dibong. Lihtimali annahu di abihak. Karena ada kemungkinan bangunan itu dibangun dengan dasar yang benar artinya diperboleh diperbolehkan. Allahu alam. Waidnya nak bawa. halaman 150 ini ada tandanya Pak faedah <clears throat> Saniata Hasan Bismillahirrahmanirrahim Al-Fa'da Saniyata Asyrata Minad termasuk kezaliman tarku salatil jamaah meninggalkan salat berjamaah wa ghairiha minal fadail begitu juga yang lain-lain daripada keutamaan-keutamaan fadilah-fadilah li'ana man tarakaha karena yang meninggalkannya ia yadlimu nafsahu berarti mendolimi dirinya bitafwitil ajri dengan kehilangan ganjaran atau pahala wadulmun nafas dan mendolimi diri sendiri min akbahid dulmi termasuk perbuatan dolim yang paling jelek jadi artinya kita mendolimi orang lain hukumnya apa? dosa haram ya bahkan bisa menjadi dosanya dosa besar dan itu bahaya mendolimi orang lain yang akan tidak mudah untuk kita dimaafkan dosanya kecuali kita meminta ridho ridhonya tapi sebenarnya ada dosa yang lebih daripada mendolimi orang lain yaitu mendolimi diri sendiri termasuk yang keji, yang jelek adalah dolim kepada diri kita sendiri. Kok bisa ada orang dolim kepada diri sendiri? Memangnya dia pukul-pukul dirinya sendiri? Atau dia tampar wajahnya sendiri? Ya, ini tadi maksudnya. Yaitu mendolimi diri sendiri maksudnya adalah membiarkan fadilah-fadilah keutamaan-keutamaan terlewatkan begitu aja tanpa dia amalkan, tanpa dia ambil kesempatan mendapatkan fadilah tersebut sehingga dengan itu dirinya ke, mendapatkan kerugian karena kehilangan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Sekarang ada orang sholat berjamaah. Berarti pahalanya dilipat gandakan sampai berapa? 27 kali lipat. Kemudian yang satu orang ini sholatnya sendiri. Dapat pahalanya satu. Jadi bedanya sangat jauh. Satu dengan 27 kali. Jadi kalau dia mengulang 27 kali pun itu masih mendapatkan pahala yang sama dengan orang yang sholatnya berjamaah karena dikatakan khairun tadi oleh Nabi SAW sholatul jamaah tafdul ala sholatil fat bisab'in wa isrina tafdulu ini mengungguli jadi mengungguli bukan sama masih mengungguli ya sebagaimana cerita sebelumnya itu kan yang mengulang sholat sampai 27 kali kemudian dalam mimpi dia ketinggalan daripada teman-temannya dalam berkuda sehingga ditanya kenapa sebabnya ku anak tidak bisa mengejar kalian semuanya karena kami adalah kelompok yang sholat isaknya berjamaah sedangkan kamu sholat isak tidak berjamaah walaupun kamu berusaha sebisa seusaha apapun untuk mempercepat kendaraan kamu tidak akan bisa mengejar kami ya. ini orang yang sholat sendiri satu kali bagaimana kalau berkali-kali bagaimana kalau tiap hari nanti dia mungkin sekarang merasa tidak rugi tapi nanti di akhirat nanti kalau di akhirat dia baru merasakan bagaimana pentingnya dan mahalnya pahala ibadah pentingnya dan mahalnya maha, pahala daripada sholat berjamaah zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala tidak ada artinya kalau manusia di dunia sekarang ini hanya senangnya dengan kesenangan dunia. Hanya senangnya kalau mendapat harta duniawi. Dan susahnya sedihnya dengan kesedihan duniawi juga. Kehilangan dunia baru sedih. Mendapatkan dunia barusan baru senang. Tapi sebenarnya ya orang-orang yang soleh mendapatkan kesenangan dunia biasa. Karena mereka tahu itu sudah ditetapkan oleh Allah itu sudah ditulis oleh Allah dan tidak bakalan berubah ya mur ahlakum ahlaka bisolat wastabir alaiha la nas'aluka rizqan nahnu nar perintah keluarga kalian untuk melaksanakan sholat kami tidak menuntut menuntut kalian untuk mencari rezeki sudah kami tulis dan kami catat semua rizki kalian berapa rizki keluarga kalian berapa semuanya tidak bakalan berubah. Allah menuntut kita-kita ini untuk beribadah hajakumullah subhanakum. Jadi yang dituntut ya, di, oleh karena itu masing-masing dikatakan dalam ayat yaumi yafirul mar'u min eh, min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi li kulli imrin yauma idin sanu yuni. Jadi masing-masing lari dari ayahnya, dari ibunya, dari saudaranya, dari suaminya, istrinya. Kenapa kok mereka hari? Karena takut tuntutan dan masing-masing sibuk untuk menyelamatkan diri sendiri nafsi-nafsi anak tidak mau ketemu orang tua anak itu anak takut nanti orang tua anak nuntut sama anak orang tua pun juga demikian anak tidak mau ketemu sama anak punya anak karena anak takut anak dituntut sama anak-anak sendiri memangnya menuntut dituntut nanti kita tahu dalam riwayat ada seorang anak yang dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam neraka. Kemudian anaknya protes, "Ya Allah, aku memang tidak sholat, aku memang maksiat ini dan itu, tapi itu semuanya sebab orang tua aku. Karena orang tua aku tidak mengajariku ku sholat, tidak pernah mengajari Al-Quran, tidak mengajari agama, tidak pernah menasihati tidak pernah yang diurus hanya umumnya, diurus hanya makan minumnya, diurus hanya pakaiannya. Jadi anak menuntut orang tua anak sendiri. Ini orang tuanya dituntut. Nah, orang tuanya dituntut dipanggil betul yang dikatakan oleh anak betul syarat juga dimasukkan neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min dari kulukum ra'in wa kulukum mas'ulun. Jadi masing-masing punya tanggung ya, dan masing-masing akan dimintai tanggung jawabnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi masing-masing semuanya sibuk menyelamatkan dirinya masing-masing. Dengan apa mereka bisa selamat? Dengan amal. Dengan amal baik, bukan dengan uang bukan dengan jabatan, bukan dengan kedudukan, bukan dengan kehormatan dimuliakan orang di sana di mana-mana. Ya, kemudian sebut orang di mana-mana atau mendapatkan punya harta di mana-mana. ini bukan kemuliaan yang sesungguhnya. Ya, kemuliaan yang sesungguhnya ketika kita menjadi kaya raya dengan amal soleh, menjadi kaya raya dengan paha, menjadi dekat dengan Nabi Muhammad Muhammad SAW mendapatkan syafaat beliau. Ini ya yang kita bangga. Kalau hati kita cinta dengan akhirat, cinta dengan Allah, cinta dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang kita pikirkan hanya masa depan akhirat, bukan masa depan dun. Masa depan sebenarnya ini sebentar lewat. Ya orang-orang yang zamannya sebelum kita sudah tidak ada semuanya. Ya, zaman zaman semuanya mana? Abu Lahab, Abu Jahal, Firaun, semuanya mana pun ada sekarang. Begitu juga yang baik-baik, bukan yang jelek-jelek aja. Sena Abu Bakar, Sena Utsman, mana semuanya mereka? Kalau mereka manusia ada yang hidup lama atau mungkin hidupnya 20 ribu tahun misalnya, Sena Abu Bakar lebih berhak untuk hidup selama itu. Sena Utsman, Sena Ali kan? Tapi mereka ternyata orang-orang yang baik itu juga hilang semuanya. Meninggal semuanya. Tidak ada semuanya ganti. Akan terus seperti itu berjalan seperti itu. Kita-kita nanti juga akan ganti. Dahulu dulu dahulu kita juga tidak ada kan? Tidak ada. Kemudian kita menjadi ada dengan sperma orang tua kita.